tolong Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar walillahilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal iman cahaya ibadah Bahagia sekali karena Allah bahagiakan kita Arifin belajar Ya, kok belajar. Tidak ada belajar yang terbaik selain mengajar. Jadi mengajar pun aku belajar. Kan nasihat ini sebelum sampai ke ikhwah ke Arifin dulu. Karena paling dekat dengan telinga Arifin. Mulut Arifin ini. Maka doakanlah Arifin agar bisa mengamalkan apa yang didakwahkan. Untuk menjadi hamba yang istiqamah. Hati, pikiran, lisan, dan amal selaras. Sehingga menjadi hamba Allah yang istiqamah. Semua kita istiqamah. Amin ya Allah. Eh, kali ini kita membahas tentang sholat kok maksiat? Ini yang sering ditanyakan. Ada orang sholat kok maksiat? Ada haji kok korupsi? Ada orang puasa tapi kok ngumpat? Ada orang zakat tapi kok ria? Nah, ada orang muslim tapi kok kejam, kasar? Ah, ikhwatal iman, ada yang salah. Bukan ajarannya tentu, bukan Islamnya, orangnya yang belum paham ajaran Islam. Kita kaji, kita mulai. Sholat kok maksiat? Pertama, jelas dia belum paham sholat. Dari arti sholat, syarat sholat, rukun sholat, bacaan sholat, makna sholat, rahasia sholat, hikmah sholat. Arti sholat dia nggak tahu. Sholat itu doa, sholat itu silah hubungan dengan Allah. Sholat itu zikir. Oh, kau udah paham di sini. Depannya aja paham, sampulnya aja paham. Jadi orang baik nih. Sholat itu menghubungkan diri dengan Allah. Orang yang sholat berhubungan diri dengan Allah, maka pantaskah orang yang berhubungan diri dengan Allah lalu melakukan maksiat? Tidak pantas. Syarat, kenali syarat sholat. Tentu ada rahasianya dari muslim, kenapa harus berwudu, suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Semakin maksimal kita penuhi syarat itu, semakin melahirkan kesempurnaan salat. Salat yang diterima bahwa hikmah kemuliaan akhlak. Rukun salat dari takbir, eh, berdiri, ruku, sujud, salam dan seterusnya. Allahu Akbar. Miliki mana yang luar biasa. Nah orang yang memahami itu akan tumak ninah bacaan. Setiap bacaan selalu berdialog dengan Allah. Dialog. La taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabok sehingga kau paham benar apa yang kau ucapkan. Paham? Paham gak sih Allahu Akbar? Paham gak sih ini wajah tuh? Wajiyalilladzi pataras samawati wal ard. Paham gak sih? Rabbi ighfirli warhamni, wajiburni. Apa itu wajiburni? Nggak mungkin kita cari aib orang lain. Kita akan sibuk memperbaiki diri kita kalau paham itu. Iya kak nak wa iya kak nastain. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Gak akan lagi kita menjadi orang yang merasa dirinya terpuji. Kita akan menghinakan diri di hadapan Allah. Dan kita akan rendah hati di hadapan makhluk Allah. Buah dari paham. Kalau tidak, sukaro, kayak orang mabok. Lihat orang mabok, berbuat, berkata. Tapi tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Begitulah orang yang sholat. Kayak orang sholat mabok, dia berkata, dia bertakbir, dia berdiri, dia rokok, dia sujud, dia salam. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang sholat. Nggak ada asarnya, selesai itu maksiat lagi. Pawailul musallin, alladzina hum salatihim sahun celakalah orang yang salat yang tidak paham apa yang dia baca dalam salat yang tidak paham maknanya tidak mengetahui rahasianya kemudian yang kedua hatinya tidak hadir dalam salat sadar nggak sih saat salat kita ditatap oleh Allah didengar oleh Allah diijabah oleh Allah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fisajidin Allah memperhatikan hambanya saat berdiri saat takbir, saat ruku, saat sujud, bolak-balik sampai salam. Ya ya Yara bukan Yanzur. Kalau Yanzur nih, eh wah lewati kamera ini bisa ngelihat fisik Arifin. Tapi nggak tahu hati pikiran Arifin kan? Nah, ya Yara Allah tahu hati pikiran Arifin. Allah tahu hati pikiran kita. Mau lari kemana kita? Nah ini yang disebut dengan ihsan. Selalu yakin, diperhatikan, didengar, ditatap oleh Allah saat sholat, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, di rumah, di jalan, di kantor, jangan maksiat. Kenapa bisa maksiat? Karena hatinya tidak hadir dalam sholat. Kemudian cinta dunia jelas, bal tuksirun hayat dunia. Sehingga dalam sholat pun pikirannya dunia, ngambang sholatnya Hatayan sakam rokatelak. sampai dia lupa berapa rakaat sholatnya kenapa karena hatinya dunia orang yang hatinya dunia itu susah husuk karena ingat dunia terus bahkan menemukan kunci hilang dalam sholatnya ajaib kan barang hilang dia temukan dalam sholatnya bahkan sholatnya bisa berhayal dia camping pikirannya kemana-mana karena dia cinta dunia. Bahkan menemukan ide-ide dalam sholatnya Aneh, ide dunia dia temukan dalam salat. Na'udzubillah. Tidak heran, sholatnya tidak mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Akimis sholat, inna salata tanha anil paksyai wal mungkar. sholat itu kalau benar dia tegakkan bukan dikerjakan, ditegakkan. Kayak tukang itu kan tukang itu hanya ngerjain. Lain dengan pemilik rumah, pemilik rumah akan menjaga rumahnya sebaik-baiknya. Tapi kalau tukang ya tukang, ngerjain selesai, yang penting dapat gaji. Yang penting selesai sholat. Kalau yang penting selesai sholat, nggak ada asarnya. Makanya dia paksa lagi, mungkar lagi. Paksa artinya apa? Jina. Makanya tidak heran ada orang yang rajin sholat, tapi rajin berjina. Sampai ke hotel dia nanya, kiblat kemana? Padahal selesai itu dia berjina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang keempat, makan yang haram. Ini energi negatif tidak akan membuat dia khusyuk dalam sholat. Susah khusyuk sholat. Yang haram, kotor, gelap. Bagaimana berjumpa dengan cahaya yang bersih, yang suci. Subhanallah. Subhan al-awwal, Allah al-fadil. Ingin berjumpa dengan Allah melewati pintu suci. Suci hati, suci pikiran, suci jasad, suci ruh. Mudah berjumpa dengan maha suci. Kemudian yang terakhir, nih belum taubat. Artinya dia sholat masih diringi maksiat. Tidak sungguh-sungguh taubat. Bagaimana bersih, bagaimana bisa ia dekat dengan Allah yang maha suci. Tubuh ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau dia taubat sungguh-sungguh, kemudian dia tegakkan sholat. Liqa'ullah. Dia berjumpa dengan Allah dengan mudah. Tumbuhlah kehusuan hati yang kotor menjadi hijab. Seperti cermin banyak bedaknya, nggak mantulkan, tidak menerima cahaya bersih, dan tidak mantulkan cahaya yang banyak bersih. Tapi kalau cerminnya bersih, dia akan menerima cahaya dengan mudah. Dia akses cahaya Allah, cahaya ridhonya, cahaya hidayahnya, cahaya berkahnya. Allahu Akbar. Ini diantaranya ikhwah. Kita akan terus kaji lagi. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.